ingkang estu tak takmini para pejabat ingkang sampun kersa dalam TNI Polri yang saya hormati segenap panitia pengajian yang saya banggakan serta Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat jemaah pengawasan tengah alas rahimakumullah Bawang ini kan di lapangan Alami mata. Alhamdulillahirrahmanirrahim Wonten dalu menika kula panjenengan sami saged rawuh wonten tengah-tengah kebun jati. Ingkang kula yakin rata-rata dan mayoritas tidak kebagian kosong, kebagian orang badan dia betul Jangan panitia merah rakyat Wong sama ini bani si ini mingguan ngomong saya ketok. Nanti cumpen. Nah, kula yakin sing kersa lendah tembung mawon Allah pahalanya langsung tak langsung. Kalau yakin mungkin kundur insya Allah langsung little body. Sini beda kalau kurban lebih. Bapak Ibu Rahmatullah Benjang menikah wanten yaumul hisab Akan ada dua keadaan manusia Yang pertama adalah ahlul musibah yang kedua ahlul afiah enten ahli musibah enten ahli afiah niki aja kula aturke supaya jenengan duwe ati sing itu nopo menerima apa adanya keadaan apapun jenengan teng dunia Bisik syukur orang bisik sambat soalnya saat ini zaman nopo-nopo serba susah niku biasanya menungso luwe seneng sambat daripada syukur luwe mengutarakan mengeluh tinimbang matur nulung Mila niki ajeng kula aturke muga-muga keadaane jenengan napa Insya Allah disyukuri alhamdulillah. urip niku sak nyatane ora sak karepe umpama karepe jenengan ya pengen pengajian niku lungguh teng kursi sing empuk kaya kula ning mergo panitiane anggarane cekak nggih ta ora iso golek kursi kabeh kaya niki mula dipun syukuri senajan to atos mriku mboten napa-napa sing penting cedak panggung nggih Kita lah jenengan mau pulau ceritani, kalau mau pulau kayak gini Pak Haji Sugeng. Dalu niki, wow dalu lah pulau ngaji dan kantor PBNU kali Pak Kiai Said. Niku pengajian perdana Dewi Korbusa Niku nyuwun saya dari Korbusa niku ngomong ngomongnya saya baru yakin orang NU itu orang baik. Buktinya apa? Dari tadi dari jalan sampai di sini saya diterubung orang banyak, dompet saya tidak hilang. Ini berarti mau NU api, Wong dalu kula ngaji teng kantor PBNU kali Mas Jadi Korbuser kalian Pak Kiai Said. Dalu niki wau kula anten undangan majelis bikin kiai-kiai sak Indonesia niku diundang Pak Jokowi teng Istana Negara. Miturut absen sing ora teko teng Istana Negara namung kula dhewe. Umpama kula teko ning Istana Negara lah awakmu meromos Mas Jokowi. Kalau ketemu bocah iki mau mana? ya bengok bengok ini ke kemal terus acara bikin bareng Presiden Jokowi tengah Istana Negara sindulan termasuk pulau tapi alhamdulillah pulau tinggal lagi soalnya Istana Negara ramah yang pengelola ramah began ayai ayai ayai Allah Gantui orang jadi Cili mana Iya, tak sebetulnya tak tahu. Jadi, bukan unsur karam jadi punya jadi double Pulau ini pulau balik kondo pulau rabulan teman-teman itu Pak polisi Pak Kepala jenengan pengen siaran ngedoi bonto bonto Kalau itu bonto Coca-Cola, Fanta, Coca Reflex, Spray, Soft gitu Sallu ala Nabi Wong sing iso nampa keadaan apa mawon iku sing bakal ngene. Uripe wae. Aja dhisikne sambat tapi dhisikno syukur. Bola balik kula matur, wong urip niku lak wong sing ngawami napa mboten? Wong sing ngawami iku bahasa Indonesia napa? Blok, blok. Oh, Masa melihat melihat. Lah melihat melihat itu lah belok mendelok. oke Selama lah, Bang Sinawa. contoh. Kula itu biyen nak ketua paguyuban pengayuh bocah kota Yogyakarta. Jadi lah ini dengan nyawang pulau uripe kepenak Kudunya dengan nyawang pulau zaman pulau biyen rekoso. Pulau itu biyen tukang becak 6 bulan. Biar ragati supaya pulau bisa kuliah. Maka anak muda ini kalau kamu tidak punya semangat, oh kalah. Aku biyen tukang becak. itu niku latihan sabar saking tukang becak. Tukang becak itu paling sabar saat donya. Nunggu penumpang rata teko becake tumpaki itu Bahkan kula itu latihan sabar saking tukang becak. Papan cokolan itu becaknya ditabrak mobil remuk orang lesu. Namun nyanyi lagu India. Matane, matane, matane. Berkong becaknya namanya. merdua zaman kula niku kuliah resol boleh duit, kula narik becak. Nganti kula dadi ketua paguyuban becak. Mila jenengan nanti tidak teng pondok kula sakniki kula pasang becak kan teng pondok supaya kula kelingan kula mbiyen tau narik. Iya. Nah, Sampai kosong kosong kosong mulai orang tahu menarik becak. Aku tahu. Pulau itu mbiyen tahu. Oleh penumpang loro itu bule. Gede-gede nih, saking terminal Umbul Harjo, teng alam-alam utara. Zaman sama namun bayar lima lasen, wah, ini kira-kira mereka orang-orang penolong bom begitu pulau tarik setengah perjalanan wis ora kuat soalnya wong gumun gede londo kula jangan sama ten mikir golek duit kok rekoso men tapi nyuwun saya ora mati nggih enjoy-enjoy mawon eh apa tangan sang guru ya lah mergo kula niku narik tahu narik tukang becak sakniki jamaah kula tukang becak niku kata Bodoh kalau kula niki sampai kenapa pengajian karo Banji, mergo kula mbiyen tau turu dikeloni. Banji. Jadi ya nyuwun saya gara-gara pengalaman bocah-bocah banjir itu mana kayak itu jadi urip kulon itu mergo kebak pengalaman jadi sok kulon tak kena panjenengan mila bola balik kulon matur wong urip itu tugasnya gawe cerita Mila dari mereka jenengan nggak ada cerita, cerita pengajian yang tengah-tengah kebun jati, orang prosolnya orang-orang semangke. Ini iso nak ceritake anak putumu, soalnya kan apa panitia cekak anggaran Ini orang kok cerita apa? Padahal temanya merdeka, merdeka orang kaya jadi prosol itu merdeka. Jangan merdeka itu kayak perjuangan, perjuangan terus. Lah, sehingga cerita Kanca kula mbiyen becak itu ana jenenge Pak Kuat. Dadi kula itu duwe jamaah begitu kula dadi kiai niku dua jamaah siji tukang becak, siji pengusaha sukses. Sing pengusaha niki nyuwun sewu sebulan penghasilannya 400 juta. Coba Pak jenengan mikir. Wong niku lak sebulan penghasilannya 400 juta niku lak urip mesti mulya banget. Wow, apa-apa lakon. Wong kita kan bendino kelakon. Pengen nambah rumah kelakon, nambah mobil kelakon, nambah bucu Tapi ternyata konten uripe pengusaha ini tidak seindah yang kita bayangkan. Uripe mendiatur karo dokter. Bulan dan pondok melu pengajian orang wani ngombe teh manis. Soalnya nopo gue penyakit gula diabetes Kulo aja jajan bakmi ra gelem nganggo ndok, soalé napa wedi kolesterol. Menawi Idul Adha wonten iki korban wedhus niku nganti sepet tapi rawani mangan daging wedhus, soalnya apa darah tinggi. Lah kaya ngono enak urip iki nang Satu ketika telepon pulau, "Bah, apa le? Kulo teng Singapura, piknik mboten teng rumah sakit. Lah apa ndas kulo mumet?" Mbah saya mumet dadak biayaan teng rumah sakit Mount Elizabeth Singapura. Kula lebih mikir lah itu udah kena endi. Bahasan kula bandingke kare tonton kula tukang becak jenenge Pak Kuat niku uripe uh, nikmat tukang becak. Sedina sing jenenge Pak Kuat niku penghasilannya mung 50.000 tapi bojone Pak Wow. Pak Kuat tenan. Kula celok ning pondok Pak Kuat, Yesus, dengan kula kanca kula lawas padha-padha tukang becak kan biyen kasane dengan jenengan tukang becak nggih lah bujumu ki papa penghasilanmu 50.000 kuwi mbagine ki piye jawabane enteng pertama bojo pertama 10.000 bojo loro 10.000 bojo nomor telu 10.000 bojo nomor papat 10.000 turah 10.000 dinggo sangu bocah ben dinane nang ngateri tapi urip niku nikmat banget Wetenge ngelah, mangkat ning rumah makan, ning warung makan, ning warteg, ning angkringan. Wah, selama pantangan kabeh dipangan. Kadang-kadang mangan gorengan limo ngakune telu. Aku ya tahu wae. Alah kowe ora tahu. Tahu gak, Gus? Begitu dasi mumet orang Singapura ngombe bodre hilang mumetnya sekalian dasi masya Allah begitu narik beca ke udan orang perlu turun di hotel beca itu tutup plastik ngorok banter banget menawan dulu kahanan niki nyuwun sewu kira-kira jenengan pilih sing pundi tukang becak saya ketemu nopo pengusaha 400 juta hebat saya ketemu mau kemana lagi kita eh? nah ibu-ibu ini saya ketemu betul saya ketemu bojone papa muter artinya apa hidup itu nyuwun sewu berdasarkan kenyataan bukan berdasarkan keinginan maka salah satu penyakit wong wedok sing paling dibenci karo wong lanang itu nopo senengane banding ke bojo. Heh wong wedok rungokno. Senengane duwe bojo dibanding kalau karo nih, Mas, mas. Aku ini dia kepencet karo awakmu mergo omonganmu semanis madu. Kenyataannya eh, luwih pahit ini bang broto duwe pacarku tumpah nih mobil biasa nampak muzo BMW bebek merah warnanya buan dengan ini wong wedok kok ngomong apa ini aku tidak pernah melihat eh, sedikit pun kebaikan darimu apa kata Rasulullah haram baginya mencium bau surga kok wedok wani banding-bandingin bojone lanang karo wong liya. Ning wong wedok haram mencium jangankan ke surga. Mandune surga mawon haram. Mila ngene wonten disyukuri mawon. Umpama saiki bojomu ndelalah kaya ngono, kuwi mboten pilihane bojomu. Barangkali kan Gusti Allah nakdir bojone jenengan ki dadi wong kere. Soale lak sugih ora mungkin gelem rabi karo awakmu. Allah dua di bahan ini karena Maka gaya hidup pulau itu bolak-balik pulau matur. Konsep kebahagiaan saya niku kados sing dirindikake Ibnu ilah asalkan dari. Liyatillah mata brohobi, yakinlah mata zanubi. Maksudnya nopo? Semakin sedikit yang membuat kamu senang, maka semakin sedikit yang membuat kamu kecewa. Onone awake dhewe niku kuciwa, mergo anane terlalu dhuwur, konsep kebahagiaan terlalu tinggi. Lah kula niku mboten duwe anane. Wong kula niku mbiyen kan duwe cita-cita tuku mobil, ora wani wong kula mbiyen wong sewu jaman melu marang kula niku pengajian namun numpak Astrea Grand tahun 96. bengkudanan macet. Tunggu pulang kalau lima tahu pengajian yang kulon progo mulai tekan hampir kentean bensin belalang mulai ngaji yura diamplopi kita dia tengah kebun jati gitu ya itu sekitar tahun rongewu itu bar gempa bumi ini namun kendaraan Astria Grand Itu ini itu punya saya tapi milik mertua saya jadi mertua aku ki apik banget montore Astri Abian bisine sini nggih ngaji, anake montor sing iso nentut iso kula tumpaki. Niku sumpahane. Yo male ya iya, rabi mbudak bado. Yo dia mu mana soalnya. Majin nih. Kalau saya enggak ngomong. niat dia Pak Tawa Salaman kan kula dalem Pak ngaji ngalor ngidul. Mulai pengajian karo kula rokok udan beres rekane nganggo mantel kula nggo bocor kabeh. Sampai pasar damping niku kentekan bensin motor kula macet. Ngetor nyuwun saya ngalor ngidul tak ini orang tukang bensin mergo udan jam 1 bengi. Kula tuntun niku 10 kilo nembe nemu pom bensin teng desa jenenge Tegarjo. Kula buka dompet isine mung 5000 tok pasar liter zaman sakniki. Begitu tekan rumah ada pendodok lanang niku ora wani. Apa mana pendodok rok, dodok, lanang niku ora wani. Mlebu ora ora mlebu kademen. Wong mlebu ndelok bojo merengut. Siapa? Ah, akhirnya ana wis disukuri malam ini keadaan rapo kula mlebu kamar ndelok bojo kula api anget kula kademen malah ditawani. Prasmanan iya. kademen nggih. Tapi kula kesel hebat terus piye prasmanan mawon. Pertama kali bahasa prasmanan kuwi lho. Bojo kula kula kesel pengen layani apa? tapi kula kesel pripun nggih. Lah karepe piye nggih pun bah prasmanan mawon. Piye memang buka dhewe tutup dhewe. Nah, langsung oke. Madu-madu, Bro. Ya nek arep bojo kula niku traca, bojo kula nangis. Kula ngerti nangis nek jeneng apa men gemilang kula nangis. Sampai akhirnya ngomong ngoten niki, walah bang, bapak jelek iso ngontrak omah cilik-cilikan andu kepenak. Ngontrak orang lagi rumah. Pas zaman dulu mau lima sing dulu critake jenengan iki, ini mantep mantep mangan melu. Bertahun-tahun. Akhirnya malah M10 mantep mantep mangan melu merokok merokok muring muring menantu menang mawon. Ya repot rakyat saya wis sendiri molas mantep-mantep mangan melu para tua-tua murung menantu meneng mawon tua mati menantu melu sih. Belum orang tua kula mau jawab M1, mau Pak? Matamu. Pasek. Tapi aku Jabi. Panten <laughs> kok lomba dan pengajiannya kok remang-remang. Tunggu anak. Kita pengajiannya mirip banget kan? Mau iya. panggung sak umpik, kayak lampu, soal sini. Jamai kono sak Arabmu. Tuh ini kenapa ini ya, iya. Praktis. Praktis. Hemat anggaran. Hemat. Ketoke kreatif dhewe aktif. Saudara Nabi Muhammad. Kula yakin? Bapak Ibu, sing rawuh dalu menika ana yang barangkali keadaan jenengan padha karo kula zaman biyen. Bisa itulah kemudian apa? Kita dituntut oleh Allah untuk optimis. Jangan pesimis. Urip pisan kok mbiah-mbiah. Urip pisan itu juga Boleh saya miskin secara harta, tapi saya tidak boleh miskin secara hati dan jiwa. Sorry. Wow. Wow. miskin ini niku apa? Wes kere gaweane gremis sapa, Gus? Juga kowe kuwi. apa itu Apa bedanya zaman dia karo zaman saat ini? Zaman dia itu lah orang wong sugih, wong negara. Soalnya apa? Wedi tidak diarani jaluk. Isen lah. Zaman dia itu orang wong sugih ngedani kok. Wedi tidak diarani jaluk, diarani utang, diarani demis. gede pan ada gula ada Mila kecenderungannya wong niku luwih lewu kok ning kampung ana wong alim ana wong soleh tapi kiri niku kalah kondang karo wong ora tau ibadah tapi oke Saya sing cerita critake teng Ponorogo eh, lha iki lho sing tak critake ning Jogja lho sing kula critake teng kampung kula Bakal insya Allah luwih parah luwih parah Nendi. Langsung terjadi. Wah, sing uyung nang ngono nggih. mulai rame yang waktu niku. Karena itu dibusak-busak ya. Lah wong cetha kebak malah wirawi iki iso mlaku sebab lho. Wah, rombong. Sallallahu Nabi Muhammad. Kata durungane awake dhewe niku wong sugih karo wong kere niku wis kajen wong sugih. Bila kula pengin sing merdeka itu bukan nama negaranya tapi jiwa kita jiwa yang merdeka. Amin. Amin. Karena kita temanya tentang kemerdekaan kan ini? Amin. amaran rabbi an uhibbal masakin. Tuhanku memerintahkan kepadaku untuk mencintai orang miskin. Kan si Nabi itu digawi kali Gusti Allah tresno karo wong kere. Soalnya apa? Wong kere iki jumlahnya oke. Mila jenengan pengen duwe dhuwur akeh iku seneng karo wong kere. Soalnya wong kere karo wong sugih itu jumlahnya oke wong kere. Mula jenengan dhewe kancan karo wong kiri insyaallah kancane oke. Lha dhewe wong kiri kancan karo wong suci wong suci niku jumlahe titik kak kandane. Lah menangnya menang wong kiri. Nganti tresno nek kanjeng Nabi karo wong kiri itu kanjeng Nabi nate ndonga. Kula aturke doa niki nyuwun dewe dengan dengan amalke napa mboten. Jadi doane kanjeng Nabi niki Kesel makin apa mboten? Kesel makin apa mboten? Belum. Eh, Ayo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alni miskinan wahsurni ma'al masakin. Duh Gusti Allah. Muga-muga panjenengan dadake kula wong kene. Kiai. Apaan, Gus? Kepalane. Tapi kanjeng Nabi itu buatan suci. Kula sering matur kok Kanjeng Nabi itu pas nikah kali Siti Khadijah mas kawin napa 20 ekor unta. Sak unta niku padha karo 20 juta. Mas kawinnya 60 ekor untuk berarti kan di Nabi Mas kawinnya pinten 400 juta. Ayo. Umpama sing damel patokan kanjeng Nabi niku 400 juta bangsa iki ra sebatang sing bakal iso rabi. Ramo. Mila kok apa-apa kudu padha karo kanjeng Nabi yo ya, medar kowe kan iso rabi. Meros. Malah lonte itu piye sih? kula 20 ekor unta. Pada kalau biyen ngamar bujur kula 20 ekor. Tenu. Kurang biyen nak rabi kurangnya bondo, mungkin ora rabi-rabi. Kula ini lek jadi soal rabi mergo kula pinter ngapusnya kali, marang kula kula. Wong kula rabi itu ditolak. Kamu kelebihannya apa? Cuman satu. Kekurangannya juga cuma satu. Kelebihanmu apa? Banyak kekurangan. Kekuranganmu gak punya kelebihan. Aku yo kan doa karena mau aku keluar Loh, tak ana mau aku jurit kaya. Akhirnya mertua kula stres, aku keluar ayam akhirnya bapak mau kula sama sing kelas sama mbok kula. Biasa ya. Wesuk lak rumah tangga kowe ngelamar wong, biasane cerewet wong wedok lho gitu. kan. Dari tenang, coba trompol itu mbok. Kita takone macam-macam. Kerjone nang di penghasilan iki piro, gajine piro. Lah wong gak seret iku ya lumrah. Soale cangkeme dobel ya. Dobel setirnya wadah. Ini eh, Tapi bagaimana kemudian saya bisa meyakinkan mertua saya? Benar saya tidak punya pekerjaan, saya tidak punya gaji, tapi saya punya rezeki. Apa bedanya gaji karo rezeki? Gaji ini bulanan, Bu. Rezeki sak payah-payah. Gaji ini mergo nyambut gawe. Rezeki ini mergo aja dhewe dadi Gusti Allah kuwi dijamin ini karena Allah. Milan nyuwun Pulau Kula bola balik tak kondo. Modal seorang muslim yang paling berharga itu adalah iman, keyakinan. Minut awakmu ditolak karo menapa-menapa. Kowe wani ngrabi anakku modalmu apa? Jawaban iman. Lah kok aku ora percaya berarti bahwa musyrik ngono wae ya, ora apa. Modal apa? Iman aku ya. iya, Aku membela kepentingan para jomblo Pak Jomblo itu rasa khawatir soalnya. Jonas, Bang. Jonas. Jomblo Kamu jawab tadinya apa bocah lanang pernah duwe pacar? Jawaban aku tidak pacaran bukan karena aku tidak laku, tapi karena aku mampu menjaga sahwatku. Yeah. ada gandengan kok justru yang gandengan itu rawan dengan kecelakaan santai Dungono wi, dulu. Rabi lo banter wedok ya. Serfat serfat ayat ansor. Apa? Fat ayat ansor serba guna. Fatser. Rabi lo karo fatser. Dan kiai dijogo kok apa men awakmu. Jadi ngajeni karo wong miskin. Dah, ana pengertian gundi. Anak. Lak jenengan ana undangan bareng. Sing siji sing ngundang wong sugih, sing siji sing ngundang wong kere. rame padha, jame padha, dinane padha. Kira-kira jenengan makani sing sugih apa sing kere? sing jawab sing kirim itu mau baca tanpa perwaton jeplak tanpa mikir Orang mungkin kalau orang sudah gak acara kalau orang kiri gak acara kok diundang bareng jamin bareng dinole bareng mesti kecenderungan nih lu seneng nekani undangan sing suge halah lupa lu oh ya sudah pasti pakanan enak sudah enak Ngomong kene iki apa ingkung siji bagi wong 200. Satu satu bahkan dipikir mangan silat mboke siga-siga. Tumpah. Padahal nyuwun saya tak takon. Lah diajak seduluran itu lu jenenge wong sugih apa wong kene? Eh. Wong kene wong sugih itu kecenderungannya sombong. Ayo tenang, tak oh, jawabannya apa? Dari mana bu? Dari belakang. Mau kemana? Ke depan. bro ya di mana? Di bawah. Saya Ya, kalau mau semangat nih kok. Dua pihak nih Mulai ke pasar ketemu Pak Lurah, Pak Komen. Saya ingin pun bu Wow, Pak Lurah. Kalau saya kenal kenalan Pak Lurah, saya itu orang larang. Jadi ya, saya itu benar orang orang. Tidak larang, lombok larang, belambang larang. Bahasa teng pasar ketemu kali Pak Ustaz, kalau kok kula mboten jilbaban kan kula isin Pak Ustaz. Nek sing takon sapa? Mungkin kula takon sampe sumpah kok. Maaf ya itu. Kalau sugih ora mungkin. Ayo meneh, hitung-hitungan saya. Wong sugih enggak ya. Ayo. Wong sugih karo wong kere itu kendel pundi? Kendel Bukti apa? Wong sugih iku nyuwun sewu jatoro bengi didodok omahe karo wong perangan ning buka. Waduh, gegek maling. Lah wong kene belum didodok wis dibuka makane kok. Wong sugih iku jire. Ora kendel. Buktine apa? Omahe dipagiri dhuwur-dhuwur. Lah wong kene ora ana omahe sing dipagiri. Kasih lima gimana Kalau Jadi pagar multifungsi kadang-kadang yang dipakai bener di bumi pikir ini kadang-kadang lebih kuluk. Ila kula delok sugih sombong kok kula ra Kayak Kaya maksane bondo mati biayane ra umum. Iya Wong sugih karo wong kere niku dongane nang ndi pundi? Gawe kanjeng Nabi nang wong kere. Wong sugih niku pinter golek duit tapi dongane ora mandi. Beda kalau orang kiri, tungone mandi tapi ra tergolek duit. Mino ini awet. Lo iya, pengen dengan ini jiwanya merdeka Lo merdeka mau bahasa ini berapa Pitung puluh bulan saya merdeka 74 tahun Tapi banyak jiwanya yang belum merdeka Ono sing protes kali itu. Lah wong kene dumone mandi yuk Orang itu ndongake awake itu Ora iso. Padha karo ula. itu niku pasti mandi tapi berlian, liyane. Lah diledhe ora bakal mandi. Mila ono ula mati mergo laut kelupas. Mila jenengan pirsan. Ini fakta di lapangan. Wong sugih itu duwite oke tapi rata-rata anak kok. Kok ono wong sugih anak ini kuat apik niku ono sebabnya. Sebabnya mergo wong sugih niku seneng sedekah karo wong kere akhire wong kere dilendongake wong sugih dadi apike keluargane sing sugih anake sing sugih mergo oleh transferan donga saka wong kere delok mawon kok ana wong sugih masalah iki ana wen narkoba cekel polisi ning dalan kebut-kebutan tabrakan ndase pecah kapan? Kalau kamu udah kaget aku minumnya kapan? Dengan dengan persani, jadi wong wong ampun itu rata-rata anak wong kiri ya kan? Betul kan? Kanjeng Nabi itu bapaknya wong kiri. Lah, kalau Pak Soeharto itu bapaknya wong kiri. jadi wong kere itu susah santai mawon. Ning donya niku wong kere niku kalah sing menang wong suge Wong itu kuwi donya menang apa-apa bisa? Delok apa? Gawe rumah bisa tuku mobil bisa, mangkat kaji bisa, tuku HP bisa, mantu bisa, mati bisa Lah itu kan gawe omah, dari tuku kendaraan, dari tuku HP Oh namun Eri, kenapa yang Malah kaji Eri, mandung Eri, lalu gue segera payu-payu baru kita itu mandung. Tapi nyuwun saya. Sensor sensor goni ku udah ning akhirat sing menangan iku sing gantian wong kere. Mila wong sugih karo wong kere surga Wong kere. Dhisik wong pirik, katanya bilang tahun 500 tahun. Modar wong sugih. Ila tak ana carane piye karane wong sugih yo iso mlebu surga dhisik. Tak ana carane. Salah siji dia nyediake kloso pengajian marang wong kene. dulu kulino ini dia ini hilang dulu. Kalau ini itu kan mau memang rai sini sih isku itu bisa jempol entek di sini. Nabi Muhammad. Wong kere niku surga niku luwih dhisik daripada wong sugih dhewe Kanjeng Nabi 500 tahun. Dadi sesuk wong sugih niku antri mlebu surga. Sing kene ning jero surga niku wis dawa ya wis atus kromas ramas modian madien udat utut suwe rekawan. Sing sugih si antri mrawa sampeyan dulu ngirim mlebu surga iya Iya, lebar dapat kowe. Akhirnya, Wong gak ada hak prerogatif. Hak prerogatif apa? Iso aja, wong sugih mlebu surga. Pertanyaannya, wong sugih sing kados napa sing diajak mlebu surga? Wong sugih biyen rikala ning alam donya gaweane nyeneng kae wong kere. Oh, eh biyen zaman ning seneng donya wis gaweane nyeneng wong kere, monggo Pak Pinara. Tapi wong sugih sing ra gelem nyeneng wong kere, sesuatu wis karo wong kere. Mbak aku dilebokne surga, dijawab karo sing kene, prek. <laughs> Kowe wis sugih ra gelem nyenengi aku, saiki mikir yang aku, sorry. Langsung dunia ya sing kene kelam cucian deh lho. Bu. Bu. Lah delok kahanan ngene iki biyen ngrasake sing sugih apa sing kene? Hehehe. <laughs> Salah jawabanmu. Sudah tolong. enggak tak pikir-pikir pengajian wong sugih karo kiri. kere yang lagi pengajian karo wong kiri. Ya. Benar. Wong sugih itu pengajian ramu mungkin belum nunggu sak-sake, eh ra mungkin. Apa bener itu kosong. Sorry. Sorry ya, bapakku habis nyalon. Kak rambut gua habis rebonding mau supir pula macam-macam kalau rambut pendek dipanjang B, hair extension. Wow, kamu ini meh mah mau kalah touch extension bawa ke itu alis di sapi api kan bisa allah dikerok diganti sulam alis ngaji bentuknya kayak buntut kalau jengking. Jamal kula sing suge-suge niku kok rada pesek titik mesti lungone teng Singapura operasi suntik solikin niku mesti. Silikon. Suntik ya. Macam-macam. Saat ini raimu itu rata-rata palsu, bu. Alisnya palsu, irungnya palsu untune palsu. Patah sing untune palsu. Lah orang pagian palsu le. Masa nek wong sugih untune entek apa? Marane dokter gigi. Kira-kira sing dinambal iku untu asli apa untu palsu? Wedhus. Ya itu untu palsu kok dikek untu asli malah gelem kok. Pripun Pak, nek ana untu asli karo untu palsu. Lho untune asli kuwi di tangga kula iki mati kula teteni. <laughs> pengen orang duwe iki ngene Wong supir itu pengajian kebayane mobilnya butuh malam sing apik. Oh, ini lah Mang Blo oh, awak supir ngiring mantel. Wah, mobilnya yang nggo Innova, Fortuner apa Alfamart. Nah, isinya yang jero ya Coca-Cola, Fanta, Sprite, soft drink, soft tech mah. Pangane macem-macem kabeh digolak wong kere. Lupa piket gerowong buri lho. Gitu. diwari kloso arengun tarang dinangsung ayo ning mantan oke Hawa. Alami ta. Wong suwe mung dene panak ngene lah. Botole aku isine banyu sumur. Sing ngendi jenengan mobil Oh, akrab nih. Cak pengajian yo ya khusuk nunggu saat nggon iki sore kayu jadi iya, ya apa-apa lanjutan gedang kok. Lanjutan wit gedang ya apa-apa. Ya wong ya apa. Ah, supir itu pengajian itu tangannya diangkat apa soalnya jamiahnya. wis ngegwake mau protes. dong. kamu. Eh, mati. Dulu sugeng kalau dhek samping kalune kalau ini eh, soalnya. nah. Delala ana wong kunti duwe mas manggone untuk pengajian mereng. Manggone ketok. Jadi aku status no HP. Soalnya HP-nya ada. Biasa lah orang kiri pengajian khusus. Bungkluk tangan tempat. sesuk aku iso mangan apa mung niku tok lalu sugih sesuk aku iso tuku apa Mila nyuwun sewu supaya jenengan selamat. Lah niki ana carane. Wong sugih niku kudu duwe sifat zuhud, wong kiri niku kudu duwe sifat wira. Lah kalau bahasane wong kono itu dadi warok. Mila ana istilah warok kono roko. Yolah, besok lah kalau kalian dengan kapan-kapan kajian babakan reok sejarah reok dari Ki Ageng Demang Kutu. Ngopo kondasi reoke matan dure ono manuk dadak merak. Ngopo kok diarani warok. Niku kula ngerti sejarah. Wong kono kok malah ngerti kok niku sejarah. ngopo reok niku kok ndas mati soalnya ndasmu medeni kalau di makan bahasa tahiki Rasis makan Niku lah sing gawe reyok pertama niku namine Ki Ageng Demang Kutu. Omahe teng Japis mriku niku agamane Hindu. niku mlebu teng Ponorogo niku mergo nesu karo Prabu Brawijaya 5. Prabu Brawijaya niku lak rabi karo putri Campa. Putri Campa niku Islam Brawijaya jaman sakmono Hindu. Napa Brawijaya kon rabi karo putri Campa utusane Wali Songo supaya iso Islam ke kerajaane Brawijaya. Ki Ageng Demang Kutu niki nesu Jangan-jangan Hindu dijajah oleh Islam, akhirnya ke agen Demang Kutu nyebar ke agama Hindu neng Ponorogo. Begitu mlebu ning Ponorogo gawe reot, dilambangin beras macan dure dadak merak. Beras macan iki dilambangke Ratu brawijoyo limo dure ini dadak merak itu putri campak. Seolah-olah dia pengen menggambarkan raja gede kalah karo putri sih dilambangin karo manuk dadak merak. Tapi filosofi niku begitu si Ki Ageng tuh niki mati mergo kalah perang karo Betara Katol, akhirnya filosofi ini dirubah. Filosofi ini piye? Sesuk pengajian meneh aku diundang tak terangke. <laughs> Iya. Ya saiki mana ya kemerdekaan. Aku rame gue ya rugi bandar. Ah, ora dikrosone mau meneh aku diamplop. Ya. napa nika Apa napa kita nika? Apa? Upel, upel. Betul. Iku sejarah napa biyen Betara Katung iso sekti, iso gawe para raga. Sing biyen jenenge Wengker. Para raga niku lak asli jenenge Wengker. Abu jenenge kadipaten namanya wong niku mbiyen napa sejarah ngebel Bathara Katon niku pripun Mas kula ngerti kabeh ora ngerti wong bedane cilik kok Rasa bertanta ini Wah, kayaknya Masa dengannya karena bahasnya ya gede Ayo, ayo ya ayo Ya nggak apa-apa saja, kan berarti pindah musiman. Ya Allah, oh, ya Allah. Ini ada protes, lawannya cerewet. Sallu Nabi Muhammad. wong kudu zuhud. Zuhud itu apa? Oleh duwe tapi rakenal seneng. seneng. Niku jadi zuhud ana ulama sing maknani zuhud itu napa takut dunia li ajril akhirat meninggalkan dunia untuk mengejar akhirat kula ora setuju kudune golek dunia di sangu akhirat kok zuhud dimaknani meninggal dunia untuk akhirat itu salah Kula-kula paling rasane lak ning masjid ora sing pujian kae. Rugi donya ora dadi apa-apa, rugi akhirat bakal cilaka. Kula pekok Sopo sing kandha rugi donya ora dadi apa-apa, ora iso bayar sing awakmu yo ngrasok. Apa maksudnya pengajian iki ra butuh bondo? Butuh. Oh bondone kurang ra iso golek kosor. Kipasangan yo ora kok. Kan wis umur Kau menikah seneng, eh, orang mungkin. Jadi bangun menikah judulnya pengajiannya molekatan. Molekatan itu sifatnya orang mangan orang ngombe. Itu ngarep kami biasa lo dari. Ini panitia, eh, sangane kok sangane kurang nih ora apa-apa melapor ke polisi tiga tiga lima perbuatan tidak menyenangkan pacarnya polisi ya oh dua tapi lagi seneng milih kalau bola-bola matur wong Jawa niku lak diwenehi apa napa jawabane terima kasih barang saya terima kembali saya kasih lah diwene duit mlebu kantong jenenge terima kantong. Langsung dilebokke bank terima bar. Duit iku manggone teng tangan mboten teng ati lak duit e ilang. Atine ra melu lara. Oh, iya, duwe mobil. Mobil itu manggone teng garasi mboten teng ati. Tegese yen mobilnya ditabrak uang, atine sing rusak namung mobilnya, atine ra melu rusak. Kula tau diuji ning Klaten pertama kali dua mobil senang senangnya dua mobil pengajian bahkan subuh begitu nih lampu merah video polres katen kalau mandek toko buri orang sumber memoro bisnis kok sumber pencap sumber pencap ayo memoro sumber memoro toko buri kan oh bis dua iya. mobil keluar remuk pulau wana pemisuh buatan pulau kelingan waktu mau pengajian oleh duwe ra seneng akhirnya kula misuh tapi ngempet cok tapi ngempet lho muni betul ya betul ya ngempet lanang kene tak cekake aku ngempet ora itu kan bahasa batinku kamu jangan gitu sama aku lah mobil, makan sebulan saya seringin di mobil, tabrak kau mburi dia remuk iki kok. Kula jenis orang pantes, ngumpet empat lima. Oleh dia ora kena, seneng. Oleh dia mah, jangan terlalu cinta dengan rumah. jadi jenenge sur. Bila orang itu apa yang nyanyi. nyanyi mandul sumbangan iki nyok Tanggone loro nyok. Mila wong sing model ngoten iki nyuwun saya uripe ra bakal kekurangan. Wong sing seneng sedekah niku prinsipe kaya wong Sunat. Wong sunah kok ditok malah nabi. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, Wong ketok malah apik. Prinsipnya wong sedekah iki kaya wong sunat semakin diketok bondone semakin apik. Entek matamu. Omone. Masa aku ngomong manutmu. Apa? Burung. Burung. Burung tak ajari titik. Kulino barang titik. Rawa lanang iki kok beda napa? Tutup. Nyok. Ora pengajian, nyok. mati, nyok. Nyok. Kok bujune di wong nyok iki. Mungkin awak-awak pengen mati. menjaga diri dari minta-minta menjaga kehormatan diri itu namanya wira jangan malah menjual kemiskinan kita di hadapan orang kaya sorry ulang itu zaman rekor sorry itu jadi utang duit karo wong ulang isen kan Nah, kayak sih. Gusti tahu ora tau duwe utang mergo utang ora tau duwene Bisa Orang ya, lain dulu sini utang. Kurang. Kok bisa? Utang ini jauh, utang lawannya kok jauh. Selama dua ini sifat niki. Kadang-kadang kita gampang banget menjual kemiskinan kita di hadapan orang lain. Pintu kabarnya ape, tapi anak gue loh, Si takon sopo. Garwe. Kudune lah cara kanjeng Nabi itu sifatnya nopo. Lak seneng ngomong susah meneng. Bedane karo wong kunti sampung, la Kanjeng Nabi niku seneng ngomong susah meneng, awake dhewe seneng meneng susah. Piye Bu kabare? Sae. Kok kena usah apa? Anak lur HSPP sing takon sapa? Biare. biar, kowe. Wong iki takon. Ya. Ya. Sebabnya hijau ya. Oh, pas. Jadi sebabnya insya Allah ya. Tokoh. Kela supaya jenengan kan nabi wa amma bini amati rabbika hadis. Mila supaya jenengan rajin hati kalau kandani. Ayai ngopi. Masih tuh sakit. Kalau langsung kopi adem itu tangan pulau langsung jerok. Mila begitu sensor itu dino kiamat nyuwun niku. Ana sing diarani ahlul afiyah. Ana sing diarani ahlul musibah. Sing dihisab dhisik sing ahlul musibah apa ahlul afiyah? Saya eh, tak terangke ahlul musibah itu apa ahlul afiyah itu nopo? ahli musibah itu orangnya serba kekurangan delala yo anak loro tandur rapane kerja ya gajian gajian dibayar utang barang mau gaji langsung dibayar ke kolektor wis rekoso kok itu Ini jenenge ahli musibah sementara ahli afiat itu Ini seneng apa-apa dicukupi kalau Gusti Allah delala ki oh, rezeki. Karena kok kira-kira alul musibah atau alul afiah ini sering dihisap bisik kayak Gusti Allah sering bunyi. Ternyata sing dihisap bisik itu alul musibah. Begitu ketemu alul musibah, Allah jawab marah malaikat, "Uh, subha." Silahkan dihisap oleh malaikat. Ternyata nopo? Hisap alul musibah itu cowok. Buat rampok malaikat laporan. Lapor, sudah selesai dan terima kasih. Allah takut kok cepat banget nopo nggih wong soal iki ahli musibah Wong sabar jenengan uji kali nopo mawon wong iki manut konaan iso nampa mila nyuwun sewu, dosane entek mergo sabare ngadepi musibah ning alam donya akhirnya apa utuha salasan utuhum salasan berikan kepada ahli musibah ini tiga hal siji akeh anyar iya. <laughs> endorse eh, makan wakil kok endorse lu wah sing ngene ora mau ngake sempak ku banyak endorse endorse berikan Berikan kepada ahlul musibah ini tiga hal. Satu, khairan, kebaikan. Dulu di dunia dia tidak banyak mendapatkan kebaikan-kebaikan dariku. Sekarang kamu kasih dia kebaikan-kebaikan wahai malaikat. Nomor berikan dia kesenangan sebagaimana orang-orang yang apa yang dapatkan di dunia dan yang ketiga apa manzilah manzilah itu apa derajat surga yang paling dulu akhirnya gue kira itu iku munggah surga cepat banget. Neng gue semua nang kayak tuh kau bagian dua. Akhirnya selanjutnya. Eh, eh hisab selanjutnya ahlul afiyah. Niki sing dungane kau wabah dicukupi macam-macam. Sadarane dihisab karena malaikat matanya itu delok ini. Delok ini apa? Delok kenikmatan yang diterima oleh ahli musibah. Dengar ini. Ya Allah. Kok kae nikmat men takon karo malaikat. Niko sinten malaikat? Kok surgane nyenengke banget, hisape cepet, surgane dhuwur banget oleh manzilah, oleh khairan, oleh afiat. Apa jawaban malaikat? Itu adalah orang-orang ahli musibah ketika di alam dunia mereka bisa menerima keadaan apapun yang diberikan Tuhan kepadanya Akhire jawabane ahli afiyah niki napa? Menawi ngoten kula mangbaleke teng donya meneh mangdadekke kula tiyang kere mawon. Kulit kula mangsilet-silet daging kula mang ketok-ketok sing penting kula iso ngrasake manjilat kados tiyang ahli musibah niki. Mila mulan saya saya ki awakmu sing rumangsa kere kuwi gagah. Begini, oh, orang apa beras orang oh, duwe beras, orang apa-apa tanggoku mati selamatan. Bu, susah lu ben. Ora usah susah. lagi. <laughs> sama Sama Yes, akhirnya. Kulon itu nemoni bagaimana kemudian orang-orang seperti di alam dunia. Kulon bilang duit kiai tengah ada lagi santri mewah, gratis mangan kafe. Mula lah sampai itu juta santri mau satu seratus puluh mangan kafe itu jadi dek, jadi emon. Ya kalau kali kalau makan bocah kalau kau saya pengen mendalami agama awak murung para kuliah wis manggono pondok ikut gratis tis. Tidak akan bisa tak akan. Tangga bulan ngasu mau kula pakan. Sambil kula kula mangan bu, subhanallah gunung merapi pindah ning piring. Jadi saya itu punya kebiasaan Pak Polisi. Kalau saya pulang ngaji nggak terlalu malam, Pulang itu seneng masak. Pulang masak sambil pulang dong micek nih kota, pulang gitu. mlebu ning kamar kula dundani sisi. siji Pulang cok, hai ini mangan. Soalnya pulang seneng. Ayo mangan nih. Kulo mana? Soalnya nyuwun saya Nabi Ibrahim itu diangkat dari kekasih di Solo mau mergo sregep nraktir wong. Ya. Awakmu senengane nraktir apa jelek ditraktir? Pesan lah dari kekasih Solo. Allah. itu orang jauh itu nyuwun Setiap kali malam hari dia datang ke dapur ketemu istrinya takon bu nih dapur dua kok kasih konon beras kasih konon saya kasih orang indomie dan hidup di tangga tangga lah minjak santri mangan nopo kiai wes dijual entah nih kayak kita gitu, tuh lah sesuatu santri pun apa iki jek ison jamin sesuk jiu urip kok nganti kowe nimbun beras nimbun sayur nih dapur hidup Sesuk pancine masak di santri. Yo ono meneh. Soalnya apa? Tawakale karo Gusti Allah ku sak pol-pole. Anak ibu lah beda. Sesuk piye? mana nopo Waktu tanggal lima banget SPP bojoku rong gajian di kesiye. Ilmu nih Pak dia ibu kula terakhir. Carane pripun? Lek jenengan kalau tidak pengajian pondok pesantren orang haji malam minggu pahing dikul kula terapi, ora ana kotak infak. Tapi jamaah kudu mangan kabeh. Belum kula sering seminggu sak derenge mujahadah ra duwe duit bojo kula takon, "Pripun, iya, Pak?" "Meneng, iya, lak pecret tanjolke." Biyen awal kula biasa ngaji ngoten iki, iya, Pak. Wis pitung tahun demalam minggu pahing sing teko wong sakmene. Mangan kabeh kula banget. Kula meneng bojo kula. Awake dhewe iki dunia ini sing duwe hajat apa Allah. Sing nyukupi sama Allah. Saya kira duit duit sing menehi sama Allah. Mula kula sering matur mata laqa fa matrabun anta talibu bi rabbika wa la tayasra matrabun anta talibu bi nafsika. Yakin dicukupi karo Gusti Allah. Delala ben mujahadah iki iya, yo mesti ketutup. Aku ora percaya monggo kula Oh, oh, oh. Sesok sekali-kali mangoro teng pondok bijak tanggal itu Agustus rudian kebak artis nih pondok. Sing daftar pengen mau alat itu wong solo. Niki mungkin mana teng Siman ajeng Islam ke mahasiswa Jerman. Dugi adoh-adoh teng Indonesia gara-gara ndelok kula Islam ke dadi korbuser moro teng Yogya, moro teng Indonesia, kula ke moro teng Ponorogo. Soale tiyane omahe Surabaya. Ayo mlebu Islam. Niku nyuwun saya dilahirah dicukupi kalian Gusti Allah. Mila kula percaya wa ma min dabatin fil ardi illa Allah wa rizquha. Ngono le, kita jomblo-jomblo kok ana kutemu. Ah, ini kan pamu kaya ngono. Wis ya, keluarga-keluarga muda itu kok diuji karo Gusti Allah apa aku duit anakku murung tau rakok kok susu anakku nganti bengi aku rebutan susu karo anakku anaknya jaluk, anaknya jaluk, itu bingung kok. Kakek anaknya ke bapaknya ini dah. Akhirnya bujuk lo, sana anaknya tak celuk rapat persusuan. Akhirnya disepakati anak diisinya aku wadahnya. Iya, radang. Ila mau izin jadi kan gaji ini, oh iya, iya, iya. gaji ini tapi rezekimu kayak. Ngomong bujuk tak ajar ya. Gajinya ini iso polisi jenengan gajinya pak tentara pas-pasan. Tapi delok jenengan tidak karo pangeran rejine kok ngendi Delok karo nyambi maklaran payu. Delok itu polisi nyambi gamawati, gabungan maklaran katon batin. ya no ana bimantara biro matelar dan perantara ana niku bayarannya malah mboten rupiah mata uang Jepang yen yen dagangane payu ya mangan yen ora payu ya mos Ini yang namanya jiwa merdeka, tidak menggantungkan apapun kecuali hanya kepada Allah. ala rabbihim yatawakkalun. Tawakal awake dhewe iki sing gendeke karo Gusti Allah. Orang seminggu mau ada bujuk gula ngomong, Pak, kok ke duit terus menengok. Terus kula saat ini, Allah oh, baik. Iya. Lalu apa mikir umat-umat sesuatu yang sudah dipikirkan dan diurusi oleh Tuhan kamu nggak usah ikut-ikutin ngurusi lalu apa malah juga tugasnya pangeran ini Kaya wong saiki senengane nyalahke wong, bener nyalahke wong, ngafir-ngafirke wong. Niku urusane Allah. Kowe sejak kapan dadi panitiane Gusti Allah? Tidak berbahaya, kabeh wong salah-salah ya. Gua itu Jakarta rame gara-gara kula sing buka pengajian tanggal 8 sesuk ter satu klub malam terbesar se-Asia Tenggara. Mbak-mbak pekerja sing seksi itu jumlahnya sewu ratus wong. Piye lah? Jadi orang seksi orangmu salah kostum. Bau dure sak meter pitung puluh, pakaiannya mau seket senti. Pakaiannya adil itu ibu mbak nih, maka yang terjadi SNS sih tema tuh seperti. Kalau nggak pengajian yang kelakuan mata aku indah, bila nopo sak bumbung kurang aku pacong nopo. Soalnya si cilak ngelirik dan raket orang. oh, dari taranya Pak Said besok pengajian di Jakarta Gus iya Pak Kiai gimana kalau teman-teman ikut jalan Pak Kiai kenapa nanti kalau mereka masuk gak satu keluar Pak Kiai tak alam oh udah rupa-rupa kayak ini wah mana boleh kita miskin tapi yang miskin hanya sekedar miskin harta tapi tidak pernah miskin jiwa sorry Berarti aku no Kurang bisa ragu. no. Ngopo? Tuhanku mengatakan kepadaku kata Nabi Muhammad Amaron Rabbi Allah as'alamin ahadin syai'an Tuhanku memerintahkan kepadaku untuk tidak minta apapun kepada siapapun Wong tua ki njaluk anake jenenge ra oleh. Wong ini itu kan njaluk karo anakku, anak kudu pengertian karo wong tua. Wong oleh wong tua ndelok, dia aku ndelok iki, jadi lagi ndelok iki. Udune anak sak durunge wong tuwa njaluk wis menehi. Nanti bapakne pengen mangan sate aja nganti lembung, sak durunge lembung wis ditukokke. Nang biasane lak keluarga iki sugih, anak lanang ora iso bekti karo wong tuane, kuwi mergo sing wedok cerewet cangkeme. Lah wong wedok niku kewajibane taat karo wong lanang. Wong lanang niki semenjak wis dadi bojomu kudu taat karo wong tuane, terutama ibune. Soale napa? Gedene bojomu kuwi mergo susune mbokne ora mergo susumu. Lho, apa? Untung kalau mau. Malah pelajar dari menikah Sisi tambahi syukuri loro tambahi tawakali ini Ya Allah kula matur dulu kahanan kula kados sampeyan kula pun seneng mawon. Besok kula mati ra masih sakti enteng. Tasek kelingan, kula cerita tukang sedang kayu, Wono wong sugih umum fonis karo dokter kurang patang bulan mati mergo kanker. Wong di luar mati iki bisa Jadi ning alam kubur takone karo malaikat mungkarake, mila diwarak-warak Woro-woro, sing sapa wong kira tak wenehi bondoku separuh, omahku separuh, mobilku separuh, sawahku separuh, bojoku separuh. karena dua semua ini ya. Delala ono tukang tebang kayu sangka kunti kebon jati. Ya. Nembe nebang kayu bojone moro. Bet. Tukang kayu kok bet. Awal iki lak Wah, Ana kesempatan sugih nopo? Nunggoni wong mati 40 dina ning alam kubur. Kan kowe biasa nang alam dhewe. Kono kan ana. yo aku wani demi membahagiakan wahai cintaku. Iya. Demi nyai. Lah pengen iki bojone tenangan Bu. Ya cuma curigai bojomu. Wong wedok kok curiga. Wong lanang mulai kerja bunyi wangi dicurigai. Mila wong lanang mulai kerja wangi, bareng sembahyang. Bujalah mati tenang. Tukang kain morok, titik-titik gowo kampak. Kok gowo gantol? Gowo kampak. Kalau lu apa? Kula tukang kembang kayu. Ada apa? Arek ngancani yang mati pulau yang bendone separuh. Oke. Begitu jenazah dikubur, tukang kayu mati dikubur. nol ngancari almarhum. Begitu dipendam, saya arah mulai malaikat pun kanak kerto. Assalamualaikum. Saya ditakoni orang almarhum tapi sing nunggoni. Kulo sapa? Kulo tukang bakal kaki. Ning ngopo? Nunggoni almarhum. Tujuan ngopo. asal bondone separuh. Yes. Hari pertama malaikat itu ngopo. Hari kedua malaikat itu teko meneh. Kuwi sing hampa. Mau apa? Ngebal kayu. Nanti nengalas, Hasilnya mau apa? Takdol. Hasilnya kayak kayak anak busuk loh, Malaikat hari kedua mulai. Hari ketiga tekan. Sing ditakoni babakan kampak. Kampak itu hasil kondi, mau apa oleh saka ngendi hasilnya piro. Sampai puluh dino sing takoni bab kampak terus. Singkat cerita berapa 40 dino di Napa? dibuka tukang kayunya metu sama kuburan ahli waris wis ngenteni yang dhuwur kuburan dua bondone yang mati separuh tukang melayu gue tapi ini mas aja melayu iki jatah dengan jenengan bondone almarhum separuh dijawab oleh tukang tebal kayu aku mau anu PN bondone lah duwe bondo sak lembar gara-gara duwe kampak siji 40 dina aku takoni karo malaikat. Eh, wong sugih rungokno kudu. Kampak siji 40 dina, Bro. Apa rumangsamu kowe pamer numpuk-numpuk bondo ning ngarepe tanggamu kowe dadi wong ampuh. Sok iya iya. Yen mau bondo rame ayu wong mati niku bondone rame lung buntine apa kengkang kon rasake Ono Soalnya apa? Lah ono saya ndak HP. Ndak SMS kancane temennya aku dong sing kubur rasa lara anak bojora ra tau ndonga kubur padha tangisan anak bojora rebutan warisan salat Bisa tambah melebihi wae iso kan? kalau ngono ajene telu ora iso kabeh jadi ini bocah-bocah ini bapaknya penerbang ya. Orang kok pesawat, aduh dulu penerbang. ya, selamat lagi. Salatullah salamullah Allah. niki kagungane almarhum Ki Entus Susmono dalang kondang sangat Tegal. Niki duwene kula sebulan tak dereng mati. Kula ngaji tegar kalian abah Lutfi Maulana Habib Lutfi Binyaya Pekalongan. Arep sedo kurang sebulan iku ngrangkul kula Gus dengan baloro nggih. Kula baloro niku nen sarap kejepit mriki. Kejepit kula. mau sedikit kejepit sampeyan. <laughs> Apa niku? Ini iya. iya, iya. Utaknya Cepet lawan yang lolos ya. Cepet cepet lagi motor jenak kok. Motor jenak orang motor orang pena, motor bahasa pena yang dudul Sebulan sebenarnya mati kan dia. Niki bukti wong mati ra nggo apa-apa iki wae lho. Gus, jenengan dibutuhke tiyang kata, aja mati dhisik, ya pakai tongkat. Eh, malah sing mati kon. Lha marang ngene. Mila napa niki pengajian sak gondol Puragawa, mung siji, lak pengajian ku ana pahalane muga-muga ana jariah dinggo almarhum. Amin. No. Belum panjenengan pengajian undang kula pengajian mana yang kau kata tapi kok jam mama selama jam tak itu panitiane oleh pahalane. orang mau pengajian tegane ciri entek orang tak unjuk. Kan sepi. Ya, apa? Kamu pengajian nih. Mungkin malam Jumat tak nanya ke bapak kamu mati mau malam Jumat ahli kubur buka lawang buka lawang ya, jadi lagu sing soleh aku iso mundur alon-alon oke salah ku mundur alon-alon mergo sadar aku somo santri sing